سورة المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل Wahai orang yang berselimut, قم الليل إلا قليلا bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sedikit, نصفه أو انقص منه قليلا yaitu seperdua malam, atau kurang sedikit dari seperdua malam itu. Atau lebih dari seperdua malam itu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sungguh, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Dialah Allah, Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain dia. Maka jadikanlah dia sebagai pelindung. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Dan bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka sedikit waktu penangguhan. Sesungguhnya di sisi kami, ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Firaun. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Namun Firaun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Maka bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? السماء منفطر به كان وعده مفعولا Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Sesungguhnya ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ۖ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari dua per tiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah lah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.